Maksudnya membaiat kepada Nabi saat peristiwa Hudaybiyah. Dan ada keutamaan setiap sahabat yang ikut membaiat Nabi di bawah pohon, pohon samurah di Hudaybiyah itu sahabat yang dijamin surga dan disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran disanjung dipuji kata Allah laqad radiyallahu ya Allah menyatakan ridho kepada mereka terhadap sahabat-sahabat yang membayatmu tahta syajarah yubayi'unaka tahta syajarah yang membayatmu Muhammad di bawah pohon jadi sahabat spesial termasuk ya, yang ikut uh, eh, perang atau perjanjian uh, atau disebut umroh umroh atau perang atau perjanjian Hudaybiyah nah diantaranya sahabat Salama bin Al-Aqwa ini Kala dia berkata Kunna nusalli ma'a Rasulillah SAW hari Jum'ah Kami pernah salat bersama Rasul SAW salat Jum'at Summanan sarifu lalu kita pulang dari sholat Jumat. Walaysa lil hitani dhillun nastadillu bihi. Sementara tidak ada tembok-tembok yang memiliki naungan yang kami bisa bernaung dengannya. Wa fil dalam lafaz yang lain kunna nujammi'u kami salat Jumat ma'a Rasulullah SAW bersama Rasulullah SAW idza zalati syams ketika matahari tergelincir summa narji'u lalu kami kembali pulang dari sholat Jumat fa natatabba'u al-fai'a dan kami mencari-cari tempat berlindung yaitu berupa al-fai berupa bayangan yang dijadikan untuk tempat berlindung Hadis ini para ikhwan sekalian berkaitan bab tentang sholat Jumat membahas yaitu kapan waktu sholat Jumat. Jadi maudhu hadal hadis tema hadis ini adalah bayanu mata kana Nabi SAW alaihi al-jum'ah. Hadis ini membahas tentang kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Jumat. Jadi kapan waktu sholat Jumat? Ya. Taib. Maksud dari hadis ini, kalau kita baca penjelasan dari Syekh Ibn Musaimin rahimahullah, Yukhbiru salamat ibn al-Aqwas radhiyallahu anhu an waqti salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Jadi sahabat Salamah bin al mengkabarkan menceritakan kepada kita tentang waktu salat Jumatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka fayadhkuru ma yadullu ala annahu kana dan disebutkan oleh beliau sahabat Salah bin Aqwa annahu kana yubadiru bis salah min hina zawali syams. Bahwa selesainya salat Jumat itu ketika matahari tergelincir hatta innahum yansarifuna minas shalah ila buyutihim sampai ketika mereka itu pulang dari sholat Jumat ke rumah-rumah mereka wa al afyau qasirah sementara yakni bayangan itu sangat uh, pendek yakni bayangan itu tidak ada sampai mereka harus cari-cari bayangan artinya artinya masih masih sangat terik siang gitu maksudnya masih sangat terik siang. Maka kalau kita bisa ambil beberapa faedah dari hadis ini para ikhwan. Yang pertama, hadal hadis yatakalam an waqti salat al Hadis ini membahas tentang waktu salat Jumat dan ijma ittafaqal ulama, ulama sepakat bahwa akhir waktu salat al-jum'ah huwa akhir waktu salat zuhur. Sepakat para ulama tentang akhir waktu sholat Jumat adalah ya akhir waktu sholat duhur. Namun ikhtalafu ay al ulama fi ibtidaiha. Hanya saja ulama itu berbeda pendapat tentang kapan dimulainya. Ya. Pendapat yang pertama ini madhab jumhur memulai waktu sholat Jumat itu ini madhab jumhur ya Yakni بعد الزوال أنها waktu صلاة zuhur. Yakni mulai Jumatan itu setelah tergelincir matahari yakni sama halnya waktu sholat zuhur. berdasarkan hadis dari Anas radhiyallahu anhu kata Anas karena Rasulullah SAW yusalli jum'at, bahwasanya Nabi SAW sholat Jumat hina tamilu syams ketika matahari mulai miring atau condong atau tergelincir tamilu asyams ini hadis riwayat Bukhari atau hadis Anas eh, hadis kita sekarang hadis Salam bin Al-Aqwa sekarang dalilnya yani kunna najm kunna nujammi'u atau najma'u idza zalat syams sebagaimana kata Salamah tadi kami salat Jumat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila zalati syams matahari tergelincir. Ini kaul yang pertama dan ini madhab jumhur. Al-an al-qaul tsani annaha tazuzu qabla az-zawal. Wal madhab Ahmad. Ini adalah pendapat Ahmad bin Hambal di mana boleh sebelum tergelincir matahari dan banyak juga para ulama yang lainnya. Dasarnya adalah hadis Sahal bin Sa'ad. Yang boleh sebelum tergelincir. Termasuk jam 10 pun sudah boleh berarti. Jam 10 siang. Disebutkan dalam hadis Sahal bin Sa'ad, "Ma kunna naqilu wa la nataghadda illa ba'da al-jum'ah." Kata Sahal bin Sa'ad kami tidak tidur siang, tidak qailulah, wala nataghadda dan tidak pula makan siang illa kecuali ba'da al jumah Kecuali setelah sholat Jumat. Ya. Hadis Bukhari Muslim hadis ini. Sementara yang disebut dengan al-ghada makan siang kebiasaan para sahabat wa qailulah tidur siang para sahabat mahalluhuma qabla zawal ya itu biasanya mereka melakukan makan siang dan tidur qailulah tidur siang itu yaitu qabla zawal sebelum matahari tergelincir memang ada khilaf juga masalah ini namun segi penjelasannya adalah ini dia ya. jadi makunna tidaklah kami naqilu tidur siang yakni kailula tidak pula makan siang kecuali setelah Jumat. Ya. Setelah Jumatan kan berarti kapan Jumatannya? Mereka tidur siangnya biasanya kapan? Tidur siang biasanya sebelum tergelincir. Berarti sebelum tergelincir matahari itu sudah selesai Jumatan gitu jemaah. Ini pendapat yang kedua ini, pendapat Imam Ahmad. Dan juga hadis Jabir. Tahu ya antum segi pendilainya apa tadi? Ini perkataan Sa'ad bin Sa'ad, kami tidak makan siang dan tidur siang kecuali setelah Jumatan. Nah, ini dari sisi mana sih sebenarnya kebiasaan mereka kailulah itu adalah sebelum duhur. Berarti kecuali setelah Jumatan, berarti Jumatannya sebelum duhur gitu ya, sebelum tergelincir matahari. Itu segi penilaiannya. Dikuatkan hadis Jabir. Hadis riwayat Imam Muslim. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-jum'ah bahwasanya Nabi salat Jumat summa nadhabu ila jimalina lalu kami pergi menuju kepada unta-unta kami fanurihuha hina tajulu syams Ini Nabi salat Jumat selesai salat Jumat kami pergi ke unta-unta kami ya dan kami biarkan istirahat fanurihuha hina ketika tazulu syams ketika matahari tergelincir. Ini setelah Jumatan sama Nabi, kami pergi ke unta-unta dibiarkan istirahat. Kapan unta istirahat? Setelah Jumatan, yaitu ketika matahari tergelincir. Setelah Jumatan, matahari tergelincir. Setelah. Jadi sebelum gelincir matahari Jumatan juga kan? Belum khutbahnya, belum sholatnya kan jemaah. Al-Imam Syukani mengatakan fa innahu fihi sarraha bi anna nabi jadi hadis ini menjelaskan, ini hadis Jabir tadi menjelaskan bahwasanya Nabi kana yusalli Jum'ah bahwasanya Nabi salat Jumat thumma yadhhabuna ila jimalihim lalu mereka itu pergi ke unta-unta mereka fa yurihunaha lalu mengistirahatkan untanya itu setelah Jumatan kapan inda zawal yakni saat matahari tergelincir wa hadzal qaul huwa as-sahih dan pendapat ini para ikhwan insyaallah benar. Perhatikan ini boleh ya. Boleh maksudnya. Yani sebelum tergelincir itu boleh dalam madhab uh, eh, Hamdali atau perkataan Imam Ahmad bin Hanbal. Walaupun kebanyakan memang perbuatan Nabi Salat Jumat itu setelah tergelincir matahari, gitu jemaah. Makanya kita katakan itu memang mazhab jumhur. Mazhab Imam Ahmad boleh. Makanya dalam sebuah kaidah fikih dalam madhab Hambali itu disebutkan sebuah kaidah di mana kaidah itu mengatakan la yazuz taqdimul ibadah tidak boleh mendahulukan ibadah ala sababi wujubiha sebelum ada sebab wajibnya wa yazuzu ba'da sabab dan boleh boleh mendahulukan ibadah asal sudah ada sebab wajibnya wa qabla syartil wujub walaupun juga sebelum ada syarat wajibnya. Jadi ibadah itu para ikhwan kewajiban ibadah itu ada sebab wajib, ada syarat wajib. Kita bahas dulu usul fikihnya. kewajiban ibadah itu ada sebab wajib, ada syarat wajib. Contoh, sebab wajib zakat adalah nisab dan syarat wajib zakat adalah haul. Melakukan ibadah sebelum ada sebab wajib itu tidak boleh dan ibadah tidak sah. melakukan ibadah setelah ada sebab wajib itu boleh walaupun syarat wajib belum ada syarat wajib belum ada tapi kalau sudah ada syarat wajib maka bukan lagi boleh tapi apa wajib jelas sama contoh zakat tadi seorang muslim punya uang nggak mencapai nisab uangnya maka hukum dia berzakat tidak sah dan tidak boleh terus kalau maksa ya berarti bukan zakat apa namanya berarti ya dianggap sedekah biasa. Tapi kalau ngomong zakat 2,5 persen, uangnya dari cuma cuma cuma, cuma uangnya cuma 2 juta, punya uang 2 juta. Lalu dia keluarkan 2,5 persen dari 2 juta, zakatkan 2,5 persen dari 2 juta. Sah tidak zakatnya? Tidak sah. Dan nggak boleh kecuali ya niatnya sedekah biasa. Kenapa nggak boleh? Karena sebab wajib untuk zakat nggak ada dia, nggak terpenuhi. Apa itu? 85 juta. Pendapat yang roji ya, jadi emas nisabnya. 85 gram. Anggaplah emas satu satu juta segramnya ya, anggaplah. Kalau dia punya uang 85 juta, maka saat itu boleh, boleh dia zakat, boleh dia zakat walaupun belum satu haul satu tahun yakni walaupun belum ada syarat wajib zakat tapi sebab sudah ada boleh tapi nanti kalau sudah setahun bukan lagi boleh apa itu namanya wajib jelas jemaah nah nanti kalau sudah zakat nanti pas mencapai satu haul nggak usah zakat lagi kan sudah di awal contoh yang kedua membayar kafarat sumpah membayar kafarat sumpah apa sebab wajib kafarat sumpah? Sebab wajibnya kafarat sumpah adalah sumpah. Kalau ada orang tidak bersumpah moro-moro bayar kafarat sumpah maka tidak sah dan tidak boleh dan tidak sah. Kalaupun maksa bayar berarti sedekah namanya bukan kafarat sumpah. Karena apa? Sebab wajibnya belum ada. Apa itu? Sumpah dia nggak bersumpah kok. Nah sekarang dia bersumpah dan belum atau tidak membatalkan sumpah tidak. Tapi dia bersumpah. Setelah itu dia membayar kapal sumpah. Boleh tidak? Boleh karena sudah bersumpah. Loh kan dia belum membatalkan. Membatalkan sumpah itu namanya syarat wajib. Iya, walaupun belum membatalkan sebagai kehati boleh. Kalau nanti dia batalkan sumpah, itu kapal sumpah bukan lagi boleh. Apa itu? Ayo, Mas wajib. Kenapa? Sudah ada syarat wajibnya itu batal sumpah dia. Ya. Contoh fidyah. Seorang bayar fidyah orang yang sudah sepuh atau orang yang sakit yang la yurjabuhu, sakit yang tidak diharapkan sembuh. Sekarang nih bulan Syaban bayar fidyah satu bulan Ramadan bayar fidyah sekarang. Pertanyaannya sahnya? Nah, jemaah. Apa sebab wajibnya? Sebab wajibnya adalah datang bulan Ramadan dan dia tidak puasa. Itu sebab wajib bayar fidyah. Maka kalau sekarang sah tidak? Tidak sah karena belum ada sebab wajib. Baik. Kalau nanti masuk Ramadan dan bulan Ramadan dia tidak puasa karena memang sudah sepuh tidak mampu puasa berarti harus bayar fidyah pertanyaannya boleh tidak bayar fidyah langsung satu bulan Ramadan boleh tidak? Bolehnya boleh, wajib tidak? Tidak wajib. Tapi boleh. Nah nanti kalau sudah Ramadan habis, 30 selesai, apa hukumnya fidyah dia? Boleh atau wajib? Kalau sudah habis Ramadannya? Bukan boleh lagi, tapi wajib. Termasuk bahasan kita sekarang nih jemaah tentang sholat Jumat. Makanya pendapat yang kuat ya, walaupun masjid itu berbeda dengan jumhur pendapat yang kuat sholat Jumat boleh walaupun belum tergelincir matahari sesuai dengan penerapan kaidah ini tidak boleh mendahulukan ibadah kalau sebelum ada sebab wajibnya namun boleh kalau sudah ada sebab wajib walaupun belum ada syarat wajib kalau sudah ada syarat wajib berarti wajib ibadah berarti ibadah itu tiga kondisinya ya yang pertama ibadah belum masuk sebab wajibnya maka ibadah tidak sah yang kedua, sudah ada sebab wajib tapi syarat wajib belum ada, maka hukum ibadahnya boleh. Yang ketiga, sudah masuk syarat wajibnya maka hukum ibadahnya menjadi wajib. Tapi Apa sebab sholat Jumat? Sebab wajib sholat Jumat apa coba? Nah, boleh enggak hari Rabu Jumatan? Enggak. Kalau hari Rabu berarti Rabuan. Kalau hari Kamis Kemisan. Kalau hari Jumat Jumatan. Berarti sebab sholat Jumat hari eh, jemaah baik hari Jumat. Apa syarat wajibnya? Syarat wajibnya tergelincir matahari. Baik. Sesuai dengan kaidah kita, kalau sudah ada sebab wajib berarti boleh melakukan sholat Jumat walaupun belum masuk syarat wajib. Asal sudah hari Jumat berarti boleh walaupun belum tergelincir matahari. Boleh ya. Tapi kalau sudah tergelincir matahari Jumatan menjadi boleh atau menjadi wajib? Baik, menjadi wajib. Jelas nggak nih? Maka ini kaidah dalam madhab Hambali ya. Ada khilaf ulama dalam masalah ini. Namun yang raji Allah taala alam adalah jadi dua pendapat. Pendapat pertama apa yang khilaf ulama bukan berakhirnya waktu Jumatan tapi memulai waktu Jumatan ada dua madhab. Madhab jumhur dan madhab hambali. Madhab hambali boleh walaupun sebelum waktu duhur istilahnya, sebelum zawal. Tapi madhab jumhur tidak boleh kecuali harus setelah zawal. Dan Allah alam pendapat yang benar yang atau yang roji adalah madhab yang boleh. Bukan wajib tapi boleh. Tapi kalau sudah tergelincir hukumnya wajib. Baik. Hadis berikutnya. Ya, jadi pelajaran dari hadis uh, siapa? Hadis Salamah bin Al-Aqwa Ya ada faedah terkait terkait adab berjamaah. Bahwasanya tiqaul insan ma yu'limuhu au yu'dhihi. Ketika sahabat mencari-cari tempat berlindung dari panasnya terik matahari, ini adalah dianjurkannya seseorang untuk menjaga diri dari hal yang mengganggu, hal yang menyakitkan, hal yang membahayakan min harrin au bardin dari panas atau dari dingin. Kalau dingin dianjurkan pakai jaket. Itu bagian dari penerapan syariat, teman. Ya kan? Jadi ya, kalau dingin ya pakai jaket, itu bentuk penerapan syariat itu. Kalau panas berteduh, pakai topi, pakai peci dan semisal, itu bagian dari penerapan syariat. Wala yu'adu dzalika minat tarafi al-madmum. Dan itu bukan bagian dari bentuk e, bermewah-mewah yang tercela bukan. Jadi seorang pakai jaket karena dingin, itu bukan suatu hal yang dianggap bermewah-mewah yang tercela bukan. Ya termasuk pasang AC kalau daerah yang panas itu bukan suatu hal yang berlebihan sangat wajar eh, bagi yang mampu bayar listriknya tentu Ramadan tapi pasang AC di tempat yang panas tapi kalau tempatnya dingin pasang AC pula itu berlebihan karena nganggur AC nggak dipakai-pakai jelas ya justru AC yang hangat baru boleh itu karena hajat kebutuhan dingin juga baik kita lanjut hadis yang berikutnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salatil fajri yaumal jumu'ah. Nabi membaca di salat subuh pada hari Jumat. Alif lam mim tanzil sajdah wa hal ata'alal insan. Jadi di rakaat pertama membaca surah As-Sajdah yang disebut alif lam mim tanzil sajdah karena diawali dengan alif lam mim tanzil. Nah, dan di rakaat kedua membaca surah Al-Insan, hal ata insan. Baik, pelajaran dari hadis ini apa ikhwan? Baik, apa hadis ini? Bahasan tentang sholat Jumat. Hadis ini bahasanya adalah bayan ma kana yaqra'u Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salatil fajri yaumal Jumat penjelasan tentang apa yang dibaca Nabi kalau sholat subuh di hari Jumat saja khususnya bukan di hari Rabu, Kamis, tidak di hari Jumat itu membaca apa jemaah? membaca Alif Lam Mim Tanzil di rakaat pertama yaitu surah Sajdah dan uh, surah apa? Al-Insan ya. Surah Al-Insan. Baik, faedah dari hadis yang pertama masyru'iyatu qiraati surati sajdah wa surati insan fi suratil fajr yaumil jum'ah. Disyariatkan arti disyariatkan itu belum menunjukkan hukum. Namanya disyariatkan bisa wajib, bisa sunnah, gitu ya teman. Ya. Salat duha disyariatkan. Maknanya begitu. Hukumnya nah, sunnah. Salat subuh disyariatkan, hukumnya wajib jenggot disyariatkan, hukumnya wajib kayak gitu. Itu makna disyariatkan. Yang dimaksud disyariatkan yang ada landasan pensyariatannya dari agama itu. Itu maksud disyariatkan. Kullu suratin bikamaliha. Kata Syekh Sa'ibin Allah, masing-masing surat itu jangan dipotong. Tapi ya sempurna. Di rokat pertama surah saja ya sampai selesai. Di rokat kedua juga surah Al-Insan sampai selesai. Ya. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ikhtilafu atau ikhtilafal ulama para ulama berbeda pendapat fil hikmah tentang hikmah min qiraati hadaini suratain hikmah membaca dua surah ini kenapa di hari Jumat ini kenapa di sholat subuh di hari Jumat ini ada sebagian ulama berpendapat min ajli wujudi as-sajdah. Karena adanya ayat sajdah yang ada di surat tersebut, ya. Sampai-sampai karena alasan itu sebagian ulama mengatakan dalam yaqra bi sajdah kalau tidak membaca surah sajdah pun yang penting bisa sujud tilawah gitu loh. Yani yaqra bi suratin ukhra Sampai ada yang berpendapat Jadi kenapa kita baca surah As-Sajdah? Karena ada ayat sajdahnya supaya bisa sujud tilawah. Makanya kalaupun tidak baca surah itu, surah As-Sajdah, bisa baca surah yang lain yang penting ada sujud tilawahnya gitu. Seperti apa? Maryam misalnya. Ya. Ini diriwayatkan pendapat ini dari Ibrahim An-Nakhai rahimahullah. Jadi intinya ono sujud tilawis surat apa sembarang tidak harus surah sajdah itu diantara sebab atau hikmahnya namun namun ikhwan ada tapinya namun sebagian para ahli fikih ya berpendapat annahu la yastahibbu lahu bahwasanya tidak dianjurkan an ya an yata'ammada qira'ata surati fiha sajdah. Dan ini yang benar. Jadi berpendapat sebagian ulama ahli fikih itu tidak harus gitu berpedoman harus ada sujud tilawah tidak. Yang artinya mengingkari gitu pendapat Ibrahim An-Nakhain seorang ulama tabi'in. Gitu Maka pendapat yang kuat apa hikmah membaca dua surat ini ya maka diantaranya adalah sebagaimana kata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Apa hikmahnya? Kata Imam Ibn Qayyim lima fiha min dzikri khalqi Adam. Karena di dalam surat itu terdapat menceritakan penciptaan Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan hari apa? Jumat. Juga wa ala dzikril ma'ad wal hasyri wal ibad juga di dalam surat itu, dua surat ini ada penyebutan tentang hari kebangkitan, pada mahsyar, ya. Yang itu juga terjadi di hari apa? Gimana? Kiamatul hari apa? Nah, kata Ibnu Qayyim berarti hikmahnya itu dia penciptaan Adam ada di surat itu dan juga karena kiamat ada di surat itu dan dua-duanya ini di hari apa? Hari Jumat sehingga fikiraatihima fi hadzal yaum sehingga membacanya dua surat itu di hari Jumat saat sholat subuh apalagi kiamat nanti terjadi antara itu jemaah kiamat itu terjadi antara waktu subuh seperti itu maka ini sebagai bentuk tadkiran lil ummah bima fihi untuk sebagai tadkir mengingatkan umat bima nabihi fihi tentang hal-hal yang akan terjadi di hari Jumat tersebut wa yakunu at-taghyir dan juga persiapan untuk apa yang akan terjadi tersebut wa inna makana yasta'idu lima yakun dan juga supaya kita mempersiapkan dirinya Baik, kata beliau juga nih, kata Imam Ibnu Qayyim wa yadhunnu katsirun dan kebanyakan orang atau sebagian orang ya, mengira atau menyangka miman la ilma indahu yang mana dia kurang ilmu kata Imam Al-Qayyim annal murad bahwa yang dimaksud bitakhsis hadhihi salat penghususan dalam salat ini membaca yakni surah sajdah karena ada sajdahnya karena ada tambahan sujud ya sehingga yusammunaha sajdatul jum'ah sehingga dinamakan sujud Jumat. Jadi Imam Qayyim mengisyaratkan membantah kepada pendapat siapa? Pendapat Ibrahim Nakhai tadi. Jadi yang penting intinya sujud tilawahnya. Ternyata kata Imam Qayyim ini keliru. Kalau semata-mata itu hikmahnya. Jelasnya Allah alam. Jadi apa hikmahnya kawan? Karena ada penyebutan tentang penciptaan Adam, penyebutan tentang akhir yang semua itu akan terjadi dan sudah terjadi di hari Jumat. Penciptaan Adam kan sudah hari Jumat. Adam diciptakan hari Jumat pada asr dan kiamat terjadi hari Jumat juga di waktu pagi ya. cuman Jumat yang mana Allah alam yang penting hari Jumat baik lalu penda, uh, faedah berikutnya dari hadis ini bahwa hadis nampaknya menunjukkan al-mudawamatu 'alaiha minan nabi menunjukkan bahwa nabi membaca jadi hadis tadi menunjukkan Nabi itu membacanya dawam. Kenapa? Kenapa para ikhwan? Karena ada kana. Gitu. pada hadisnya kan disebutkan kana. Kana terus fi'il mudhari yaqra'u. Nah, kalau dalam ilmu pembelajaran bahasa Arab, kalau ada kana lalu masuk ke fi'il mudhari, wa hadha yadullu ala istimrar menunjukkan dawam terus-terusan sering-sering gitu. Baik, dohirnya hadis begitu. Dohirnya hadis begitu. Karena rawi ya yakni menggunakan sifat kana. Yani yang meriwayatkan ini mengatakan kana Nabi SAW yaqra. Gitu. Namun para ikhwan yuhmalu alal ghalib. Namun makna ini tidak menunjukkan demikian, tidak menunjukkan terus-terusan ya. Jadi setiap Jumat subuh baca ini, setiap Jumat subuh baca itu tidak. Lakin yuhmal 'alal ghalib. Tapi yang dimaksud yakni kebanyakannya. Maka yang bagi tarkuha fi ba'dil ahyan, maka kita senantiasa maka seharusnya kita jangan terus-terusan tapi tinggalkan sesekali. Jangan sampai dianggap suatu apa namanya oleh jamaah oleh kaum muslimin hal yang wajib itu. Jadi harus baca ini kalau tidak itu berarti sholatnya apalagi kurang abdul tidak sah au naudzubillah tambah nemen. Jadi sesekali imam meninggalkannya. Ya. Supaya la ya'taqidal juhalu supaya orang-orang yang tidak tahu tidak menganggap meyakini wujubah kewajiban ya wa tarkuha li hadzal ma'na mustahabbun maka meninggalkannya dengan tujuan ini supaya tidak diyakini suatu hal yang wajib oleh orang awam tujuan ini meninggalkannya justru sunnah meninggalkan sesekali justru sunnah maka ikhwan ada juga kaidah ya bahwa minas sunnah minas sunnah tarku sunnah lil maslahah Allah minas sunnah tarku sunnah lil maslahah di antara bentuk sunnah adalah meninggalkan sunnah demi kemaslahatan. Di antara petunjuk Nabi itu sunnah di situ adalah meninggalkan amal yang bukan wajib, tapi untuk kemaslahatan. Contoh ya kawan. Antum biasanya sunnah memang golibnya antum mengawali sholat itu dengan baca apa? Alhamdulillah. Ini golibnya Nabi. Tapi sekali Nabi juga baca. Baik. Tapi untuk kemaslahatan kalau antum mengimami orang-orang jamaah sholat itu yang bermadhab syafi'i, gitu ya, yang mana Bismillah itu harus dijaharkan, maka minas sunnah tarkul hamdalah. Maka diantara bentuk sunnah antum tinggalkan baca Bismillah, antum jaharkan Bismillahnya supaya mereka senang. Ya, jadi jangan mentang-mentang ini sunnah. Tidak nah, perlu. Iya itu kan sunnah ya Tidak wajib. Sesekali bismillah tidak apa-apa. Apalagi antum mengimami orang yang bermadhab syafi'i. Ya. Hatta lo. Hatta kalau Syekh mengatakan hatta punus subuh ya kawan. Kalau antum dipaksa juga jadi imam di kelompok masyarakat yang punus subuh suatu hal yang harus maka antum punus subuh tidak apa-apa. Taklifil kuluk dalam rangka untuk me, apa namanya? untuk supaya me mempersatukan gitu atau supaya dalam rangka untuk mensiasati mereka. Sampai gitu loh, menunjukkan apa? Takliful qulub itu hal yang bukan suatu hal yang sifat. Tapi kalau wajib nggak ada toleran. Jangan sampai itu meninggalkan yang wajib. Misalnya supaya mereka takliful qulub cukur jenggot antum lah, lah. Ini yang sunnah, yang tidak wajib gitu. Ya, Tinggalkan untuk kemaslahatan. Tapi kalau ada tidak ada hajat ya tetap tegakkan sunnah, amalkan sunnah. Jelas ya? Perhatikan di sini. Mayaf'aluhu ba'dun nas. Apa yang dilakukan sebagian orang min annahum yaqsimuna surat as-sajdah. Ah, perhatikan ikhwan. Mereka membagi surah sajdah rakaat pertama dan kedua. Ya. Hada kulluhu khilafus sunnah. Nah, jadi mendingan gak usah wes. Nih antum sajdahnya mau dibelah dua, ojo wes mesisan ganti surat lain aja. Jangan ingin ngejar sunnah Nabi ini, tapi sajdahnya dibagi dua atau al insan dibagi dua tidak. Sajdah rakaat pertama, al insan rakaat kedua, itu baru sunnah. Kalau tidak, jangan. Maka ini semua khilafu as-sunnah dan afdolnya apa? Abdul sudah ganti dengan dengan apa surat yang Ya jangan memaksakan. Baik. Masuk kepada bab yang baru babu salatil idaini. Bab salat dua hari raya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqala dari Abdullah bin Umar semoga Allah meridai keduanya qala dia berkata kana Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar dan Abu Bakar serta Umar yusalluna al-idaini mereka ya Nabi Abu Bakar Umar mereka sholat dua hari raya qoblal khutbah sebelum khutbah yakni khutbahnya diakhirkan baik al id apa itu Eid para ikhwan Eid itu adalah nama untuk sesuatu yang dia tuh berulang ya'udu wa yataqarrab jadi seperti hari raya kenapa disebut Id? karena berulang-ulang baik itu waktu ataupun tempat. Kalau tempat ini dikunjungi, dikunjungi, dikunjungi berarti tempat ini dijadikan sebagai id perayaan. Misalnya ada kubur tertentu didatangi setiap Rejab, setiap ini, setiap itu, setiap bulan ini, bulan itu haulnya mat, tanggal mati, tahun matinya, berarti telah menjadikan kuburan sebagai id dan Nabi itu melarang. Kata Nabi la taj'alu qabri Ya, Jangan kau jadikan kuburanku sebagai perayaan kata Nabi. Jangan kalian datangi kuburku di setiap waktu tertentu. Jangan kata Nabi. Nabi larang itu. La taj'alu qabri idan. Dan Nabi juga doa kepada Allah. Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, Jangan kau jadikan ya Allah kuburanku ini berhala yang disembah-sembah manusia. Dan doa Nabi makbul. Dikabulkan oleh Allah. Kata Imam Al-Qayyim doa Nabi dikabulkan sehingga kita tidak melihat orang yang tawaf di kuburan Nabi. Tidak kita melihat orang yang sujud kepada kuburan Nabi, tidak. Adapun sujud di Masjid Nabawi itu sudah dihalangi dengan tiga lapis tembok jemaah. Jadi orang yang sholat di dalam Masjid Nabawi itu sudah dihalangi tiga lapis tembok. Jadi seolah-olah tidak langsung kepada Nabi sujud. Ya. Dan juga kuburan Nabi bukan di dalam masjid tadinya kan, di luar hanya saja kesalahan salah seorang dari yakni khalifah di zamannya, gubernur Madinah di zamannya memasukkan nah itu terjadi tahun 93 atau 91 Hijriah. Yang dikisahkan para sahabat sudah meninggal semua, tinggal ada seorang tabi'in besar saat itu, Sa'id Al-Musayyib, namun beliau tidak mampu. Jadi menasihati namun tidak direken oleh penguasa saat itu sehingga masuklah kepada Allah. terjadilah apa yang terjadi kuburan Nabi masuk. Padahal Nabi dikuburkan di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Artinya kita tidak melihat ada orang yang tawaf di kubur Nabi, orang yang sujud di kubur Nabi karena Nabi telah berdoa demikian. Atau id itu zamani. Jadi id makani ada id zamani. Id zaman waktu ada id makan tempat. Baik. Kita bahas hadis ini. Al hadis dalilun ala anna salat al-id takun qabla al-khutbah. Hadis menunjukkan bahwasanya Sholat id itu kapan? Sholat id itu adalah sebelum khutbah ya. Jadi tema hadis ini adalah Menunjukkan bahwa Sholat id dilakukan pada eh khutbah Id dilakukan setelah sholat. Betul adam dulu. Ya. Allah. عَنِ الصَّلَاةِ Idul Adha wa huwa al-ashiru min Dzulhijjah. Jadi maksud dua hari raya ini yang keduanya Idul Adha yaitu tanggal 10 di bulan Dzulhijjah. Summiya idaini li'annahuma ya'udani wa yataqarrarani kull 'amin. Disebut dengan Id karena keduanya ini kembali dan berulang di setiap tahun. Wa kullun minhuma perhatikan ikhwan. Jadi sehingga kita bisa bersyukur kepada Allah bahwa kita di umat Islam kalau merayakan hari raya itu dengan mengagungkan Allah gitu, dengan ibadah, bukan dengan bakar kembang api, bukan dengan jingkrak-jingkrak, joget dangdut. <clears throat> Sebagaimana agama lain gitu ya, ikhwan. Kalau merayakan hari perayaan coba lihat tiup trompet atau semacamnya. Kalau kita tidak lihat di sini, Idul Fitri itu murtabitun diikat bi amalin jalil dengan amalan yang agung wa ruknin min arkanil Islam dan rukun dia rukun Islam Idul Fitri ya yakni keduanya hari raya ini diikat dengan ibadah agung dan rukun dan rukun Islam Idul Fitri murtabitun bi siyami Ramadan Idul Fitri dikaitkannya dengan puasa Ramadan wa Idul Adha murtabitun bi hajjin bi haji Baitillahil Adapun Idul Adha dikaitkan dengan rukun apa? Islam, yakni haji di Baitullah. Wa taqarrub ilaihi bidhabhil qurban dan bertaqarrub kepada Allah dengan menyembelih kurban. Itu perayaan kita umat Islam. Bukan dengan hal-hal yang sia-sia atau hal-hal yang sifatnya maksiat. Wa fi kullin salatun khasah dan masing-masing dari dua hari raya itu ada salat khususnya wa dzikrun ada dikir wa du'aun ada doa wa mu'idatun dan nasihat wa tujih dan juga tauji arahan yajtami'ul muslimun ala dhalik kaum muslimin berkumpul atas hal itu berkumpul dalam ibadah salat dalam dikir, dalam doa dalam takbir fayahsul lahum min rahmatillah sehingga mereka mendapatkan rahmat Allah jadi dengan merayakan perayaan mendapat tapi juga kita diperintah gembira senang-senang. Apa itu? Kumpul dianjurkan makan-makan, kumpul bahkan makan dari daging kurban. Ya. Wa ijabati dan diijabahnya doa, wa magfirati dan ampunan Allah. Ma fihi sa'adatuhum fid dunya wal akhirah yang menyebabkan kebahagiaan mereka dunia dan akhirat. Kama yahsulu lahum minal fawaidil ijtimaiyah. Sebagaimana juga dengan merayakan itu mendapatkan faedah-faedah untuk sosial dari segi sosial wasalatil usariyah wal akhawiyah dan juga ada hubungan usari, hubungan keluarga, wal akhawiyah, hubungan persaudaraan, wal farh, kebahagiaan, surur, parah kegembiraan dan kebahagiaan. Ma tatibu bihi awqatuhum wa tazku bihi a'maluhum yang membuat waktu mereka itu berharga, bermanfaat dan yang bisa membersihkan amalan-amalan mereka dengan perayaan tersebut. Maka nikmat ikhwan indah sekali ya bahwa ajaran Islam ketika merayakan perayaan nah wa min ajri tamami farah was surur dan demi sempurnanya kebahagiaan kegembiraan wasyumulihi lil mujtama'i kulli dan agar mencakup kepada seluruh lapisan masyarakatnya maka Allah mensyariatkan dihikmati dengan hikmahnya Allah wa rahmati dan rahmat Allah fi hadaini yaumaini di dua hari raya ini ma wa muwasatul fuqara untuk memberikan kelapangan kepada orang fakir wasaddun hajati wasaddu hajatihim dan untuk memenuhi hajat mereka maka di Idul Fitri syara Allah apa ya, jemaah di Idul Fitri masyarakat apa untuk fuqara al masakin zakat al fitri tudfa'u lil fuqara wa fi Idul Adha syara'a adha al adahi untuk Idul Adha disyariatkan apa berkurban wal hadaya lil akli wal ihda dan juga hadiah-hadiah untuk makan, hadiah wa sedekah. Sebagaimana kata Allah, yakni dihadiahkan kurban itu dimakan dan disedekahkan. Gitu jemaah. Jadi bentuknya itu kalau kurban lebih umum dia. Boleh untuk bentuk hadiah. Kalau hadiah kan sesama kita hatta orang kaya pun kurban kasih. Walaupun kaya bentuknya hadiah. Orang miskin bentuknya sedekah. Hatta orang kafir loh kalau kurban lebih luas kalau kurban orang kafir kasih. Jelas ya? Kata Allah faqulu minha makanlah dari daging kurban wa at'imu dan berilah makan sedekah al-ba'is fakir orang yang fakir orang yang kekurangan. Jelas ya jemaah? taib Ini indahnya hari raya dalam Islam. Jadi mencakup semua. Ya kegembiraannya saling memberi saling bersaudara juga kan saling berkunjung, saling mengucapkan doa taqallu minna wa minkum. Ini indah sekali hari raya ini. Lalu wa aqbal muallifu salat al-jum'ah bi salatil id. Lalu muallif Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam kitab ini menutup pembahasan salat Jumat dengan salat Id. Ya jemaah, salat Jumat disambung salat Id. Kenapa? Liar bainal a'yadi syar'iyyah salasah supaya ada keterkaitan antara perayaan yang disyariatkan yang tiga. Nah, tiga. Apa itu? Hari raya kita tiga, Ikhwan. Apa itu? Idul Fitri, Idul Adha dan sholat Jumat. Makanya ketika hari raya jatuh di hari Jumat kata Nabi, "Qad ijtama'al yaum idani." Hari ini terkumpul dua hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari Jumat. Jadi hari Jumat itu hari raya. Maka hari Jumat sama sama hari raya, mandi, pakai baju yang bagus, ya minyak wangi berdandan karena ini hari besar hari raya ini Jumat ini. Maka cocok sekali mualif melanjutkan setelah pembahasan Jumat dengan hari raya. Baik. Terus mana tadi? Salah Idul Usbu hari pekanan wa huwa yaumul Jum'ah wa Idul Fitri wa Idul Adha idlaisa fi dinil Islam berarti kan karena tidak ada di dalam agama Islam idun syar'iyyun id yang disyariatkan siwaha selain tiga itu. Jadi tidak ada istilah perayaan-perayaan lain dalam Islam nuzulul Quran, Isra Mi'raj, Maulid Nabi dan lainnya tidak ada. Ya, maka kata beliau, la ida milad, tidak ada namanya hari lahir, wala ida mi'raj atau id perayaan Isra Mi'raj, wala id intisar atau id al-intisar, wala id julusi ala kursil mulk. Dan perayaan-perayaan lain pokoknya. Kullu idin utukhida fil Islam siwa a'yadi salasa fahuwa Idun bid'iyun. Setiap perayaan dalam Islam selain yang tiga, ini kaidahnya nih. Setiap perayaan dalam Islam selain yang tiga maka itu berarti idun bid'iyun. Itu adalah perayaan yang bid'ah, yakni dan di syariah sebagai bentuk tandingan kepada hari raya yang disyariatkan. Namun ada kaidahnya, ikhwan. Kaidahnya begini. Id yang tidak boleh yang disebut bidah itu adalah id yang dirayakan karena adanya peristiwa di tanggal, bulan atau tahun tersebut. Ada peristiwa yang mendahulinya, kawan. Contoh peristiwa pernikahan. Maka dirayakan setiap tanggal sekian bulan sekian karena ada peristiwa pernikahan itu bid'ah. Ada yang lain peristiwa apa biasanya? Isra Mi'rajnya Nabi misalnya, lahirnya Nabi misalnya, turunnya Quran. Ini semua peristiwa. Maka ini disebut dengan bidah. Adapun perayaan yang dibuat sebagai aturan padahal tidak ada peristiwa apapun, contoh hari santri sedunia, hari air sedunia, hari pohon sedunia, hari jantung, hari sembarang. Itu ada nggak peristiwa di tanggal itu? Ada peristiwa enggak? Tidak ada peristiwa, maka ini tidak termasuk namun inturika, namun kalau ditinggalkan bahwa apa? Jelas? Namun kalau ditinggalkan hal ini pun abdul. Tapi tidak sampai jatuh kepada bid'ah tersebut. Ada tidak peristiwa sebelumnya? Matinya seorang kiai di tanggal dan bulan itu dirayakan bid'ah. Masukin ah, sebut dengan apa istilahnya? Ha? Halu apa haul? Halu apa haul? Haul ya. Haul itu haul itu diambil dari kata tahunan. Jadi tiap tahun kan. Baik. Ya, saya kira cukup insya Allah. Ini dulu yang kita bisa sampaikan. Nanti hadis yang pertamanya berkaitan masalah ini kita bahas yaitu faedah-faedah dari Nabi Abu Bakar dan Umar sholat dua hari raya sebelum khutbah. Kita lanjut faedahnya nanti insya Allah. Dan terakhir Pak Ikhwan mengingatkan antum senantiasa untuk ini bulan Syakban, bulan di mana Nabi sudah tegaskan manusia banyak lalai dari beribadah kepada Allah. Dzaka syahrun yakfuru nasu'an, bulan di mana ini orang banyak lalai dari beribadah kepada Allah. Maka hati-hati, mari ini bulan Sya'ban, bulan dilaporkan amalan kepada Allah. Dan Nabi apa katakan? Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana Dan saya suka amalan dilaporkan dalam keadaan sedang berpuasa. Dan mari digunakan untuk ajar latihan kita puasa supaya nanti masuk Ramadan kita dalam keadaan siap dan juga sebagai ibadah qobliyah. Ibadah qobliyah Ramadan, ibadah nanti ibadah Ramadan 6 hari di bulan Syawal. Maka Sya'ban hari yang ada ikhwan sampai Ummu Salamah ngomong begini, "Ma ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shoma syahrain mutatabi'in." Aku tidak pernah Nabi puasa dua bulan berturut-turut. Hah? Dua bulan berturut-turut illa Sya'ban wa Ramadan dalam langkat illa Sya'ban wa yasiluhu ila Ramadan. Kecuali Sya'ban dilanjut sama Ramadan. Jadi seolah-olah seolah-olah Nabi itu puasa satu bulan full di bulan Sya'ban ini. Tapi maknanya bukan begitu. Nabi banyak yakni yakni mu'adhamuhu, yakni kebanyakan Nabi puasa di bulan Sya'ban. Sampai-sampai seolah-olah nyambung Ramadan. Nah kita sekarang malah sebaliknya Kalau kita justru tidak pernah puasa Syaban Yang Nabi hampir puasa sebulan Kita malah hampir tidak pernah puasa. Ojo gini, jangan deh ya, jangan. Ayo puasa. Dan kalau sudah mencapai setengah Syaban nanti malah nggak boleh lagi. Memulai puasa Syaban nanti nisfu Syaban malah nggak boleh. Idan tasofa Syaban fala tasumu. Kalau Syaban sudah mencapai separuh jangan puasa. Maksudnya jangan memulai puasa Syaban. Wis telat, Mas. Telat Kecuali puasa Senin Kamis baru boleh. Tapi kalau memulai puasa Syaban sekarang, tanggal berapa sekarang jemaah? Ya wis lah masih awal-awal Syaban. Mari mulai besok puasa tiap hari. Niatnya apa? Puasa Syaban niatnya. Syaban terus puasa, puasa. Ya. Jangan dibalik. Sunnah Nabi itu selalu dibalik. Nabi terus-terusan puasa, kita malah tidak tahu puasa Syaban ini. Maka betul kata Nabi, "Idza kasyarum yaqulu nasu'an." Puasa Syaban ini banyak orang lalai. Dan ibadah saat orang-orang lalai, allah di sisi lebih besar di sisi Allah. Maka kenapa sholat malam sholat yang paling agung? Karena sholat dilakukan pada saat manusia sedang apa jemaah? Sallu bilaili wa nasu yang Salat pada waktu pada orang-orang sedang tidur. Sama nih Sya'ban ini. Kita ibadah di bulan Sya'ban, ibadah di saat manusia lari. Maka besar di sisi Allah Subhanahu taala. Aku lu boleh ada. Sallallahu warahmatullahi wabarakatuh.